anakku Ingat janjimu dulu di alam arwah Engkau sudah berkata Bala syahidna Maka itu yang saya bisikkan ke telinganya Ashadu an la ilaha illallah Tapi nggak kuat seperti itu Terkejut saya Pelan أشهد أن لا إله إلا الله Gak sanggup meleleh air mata mengenang Ustadz yang Ustadz sedihkan apa? Wahai anakku, saat engkau hadir ke dunia ini Aku yang mengingatkan engkau tentang syahadatmu pertama kali dulu Ashadu an la ilaha illallah Dan aku ingin saat aku pergi dari alam ini saat kau datang ke alam ini aku yang membisikkan ke telingamu dan saat kau akan pergi dari alam ini nanti aku yang akan meninggalkanmu aku ingin engkaulah yang membisikkanku ke telinga la ilaha illallah sunnah kan laqinu laqinu talqinkan orang yang mau sakaratul maut talqinkan ke telinga sebelah kanan la ilaha illallah Misal, saya dalam keadaan sakit keras, adik-adik bapak-bapak datang ke rumah sakit menjenguk. Eh, Ustadz Sakratul Maut ya? Iya, mesti ada yang mengajarkan satu orang. Jangan semuanya. Sunnah satu orang yang mengajarkan. Mana telinga sebelah kanan? Nih, jangan mentang-mentang saya Ustadz lalu gimana kita ajar? Ustadz udah paham biar aja lah sendiri. Karena waktu itu godaannya luar biasa, maka dia bisikan, "Ustaz, mohon maaf ya Ustaz, la ilaha illallah." Tidak ada guna punya anak profesor, doktor, kiai, haji, kaya raya kalau nggak pandai melepas ayahnya. Sekarang lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, saya sudah bolak-balik masuk rumah sakit melihat seorang bapak sakratul maut, anaknya nggak tahu mau buat apa, bengong malah dia ambil foto dia foto bapaknya bapakku sedang sakratul maut bagi yang kasihan tolong like and share amin amin amin amin amin makanya ngaji ngaji izinkan ayahmu itu lepas dari dunia makanya kita doa selalu Allahumma khtim lana bi husnil khatimah penutupnya Lalu kemudian anak itu pun besar, diajarkan sholat, muru auladakum besolat. Itu untuk apa? Menjaga ruh yang ada di dalam ini agar supaya dia senantiasa ingat kepada Allah. Subuh ashadu an ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Zuhur dua kali, subuh satu kali, zuhur dua kali, asar dua kali, maghrib dua kali, Isya dua kali, pas sembilan kali. Itu yang wajib-wajibnya saja. Syahadat diulang. Bagaimana dengan Qobliyah Ba'diyah? Qobliyah Zuhur satu kali. Qobliyah Asar, Qobliyah Zuhur dua kali. Karena Qobliyah Zuhur dianjurkan empat rakaat. Hadis riwayat Abdullah bin Umar. Qobliyah Subuh satu kali. Qobliyah Zuhur dua kali. Qobliyah Zuhur satu kali. Qobliyah asar satu kali Qobliyah maghrib satu kali Qobliyah maghrib satu kali Qobliyah isya satu kali Ba'diyah isya satu kali Coba lihat keserasian apa yang lebih serasi daripada ini Sembilan kali dua Dia tetap andai dia tidak sanggup sunat-sunatnya yang wajib-wajibnya dia tetap mengulang syahadat itu dan setelah itu dia tetap zikir afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bagus. Al azim. Bagus. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagus. Tapi sebagus-bagus zikir, afdal zikri, seafdal-afdal zikir, la ilaha illallah. Kenapa? Agar ruh jangan sampai rusak. Ini kita ke pelajarannya bagaimana ruh ketemu dengan jasad, bagaimana ruh bertahan dalam jasad, nanti ruh berpisah dengan jasad macam-macam takdirnya ada yang ruh itu ketemu dengan jasad sebentar aja nggak lama habis itu dia keluar lagi likulli ummatin ajal setiap orang punya ajal ajal itu apa limit batas waktu idza jaa ajaluhum kalau ajalnya sudah sampai la yastakhiruna sa'atan tidak bisa ditambah walau sesaat wala yastaqdimun tidak bisa didahulukan dipercepat walaupun sesaat Allah mentakdirkan ruh Abdul Somad bertahan di dalam sampai hari ini Ustadz yakin ruhnya masih ada? masih karena ruh masih ada inilah maka tadi saya dipanggil berikut ini mari kita panggil Al Mukarram Haji Abdul Somad. Seandainya ruh sudah keluar tidak lagi Al Mukarram, Al Marhum. Saya sampai hari ini dimuliakan, dihormatan. Kenapa? Karena masih ada ruh dalam jasad. Andai ruh sudah keluar dari jasad, anak kandung pun takut. Istri pun tidak lagi suka. Kenapa? Tidak ada seorang istri yang mau satu tempat tidur sama mayat. Mana ada? Begitu dia lihat zombie nih katanya. Oleh sebab itu jangan terlalu bangga dengan jasad yang sehat. Selama ini yang diperhatikan orang apa? Jasad, jasad, jasad. Tonton tuh TV dari pagi sampai pagi. Yang diperhatikan apa? Jasad. Dari mulai tapak kaki sampai ujung kepala, jasad. Tumit retak-retak, pecah-pecah, oleskan Nivea. Jasad sampai ujung rambut. Rambut Anda gatal berketombe, siramkan Rejoice. Begitu dia mandi langsung turun salju ke kamar mandi. Sampai anak gadis nyetop mobil di jalan tol. Oh, iklan apa? Ketiak hitam, Rexona. Yang diperhatikan semuanya jasad, jasad, jasad, jasad sampai ujung kuku, iklan kuku sampai hmm, lentik bukan main. Dulu kalau ada anak kecil matanya alis, ah, mulu matanya lentik memang asli. Orang sekarang semuanya plastik hidung plastik, dagu plastik, sampai plastik. Ada orang bakar sampah layu. Untung nggak keriting. Layu. Oleh sebab itu maka perhatikan ruhmu, jangan sampai ruhmu mati. Emangnya dia bisa mati? Dia ada di dalam, tapi dia tidak merespon lagi. Kenapa? Dia sudah lama mati. Maka sirami dia dengan ilmu. Ada pengajian datang, ada pengajian datang, ada namanya alaqah, ada namanya liko, ada namanya suhbah, ada namanya macam-macam. Jangan terjebak pada nama, tapi perhatikan intinya adalah ngaji. Ketika pengajian masuk ke telinga, ruh hidup, tapi jangan cuma suka ngaji tapi langsung beramal maka dia seperti bibit bibit ini mulai kalau disiram siram siram maka bibit itu akan pecah mengeluarkan batang, mengeluarkan cabang, mengeluarkan daun. Tapi kalau pohon hanya besar berdaun rimbun, dia hanya buat semak aja karena dia tidak bisa berbuah. Maka buah daripada ilmu itu adalah beramal. Salat duha, salat tahajud, salat witir, salat tasbih, salat hajat, puasa sunat. Maka ini ilmu bukan sekedar ilmu. Yang suka ngaji ke sana, ngaji sama Habib ini, ngaji sama Kiai ini, ilmunya banyak Laisal ilmu bi kasratir riwayat. Ilmu bukan karena banyak ngapal hadis, banyak ngapal ayat, bukan. Tapi ilmu adalah ketika kau sanggup merubah pengetahuan menjadi awal, maka ruh engkau pun akan sehat, dia akan hidup. Lalu kemudian jangan lupa ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Ketika bijinya pecah, dia mulai mengeluarkan tunas maka datang semut akan menggigit oleh sebab itu semut akan menggigit untungnya ada kapur barus akhirnya semut tidak jadi menggigit lalu kemudian batangnya menjadi hitam kuat semut mencoba untuk menggigit nggak bisa lagi patah gigi semut karena dia sudah kuat tapi kemudian pucuknya selalu aja ada setan datang setan mau memakan batangnya batangnya selamat setan mau makan akarnya akarnya selamat. Kuman bakteri, hama, wereng mau memakan pucuknya. Pucuknya yang hijau, segar, semua mau makan. Apalagi mereka mulai memanjat ke atas, pucuk, pucuk. yang mau makan. Ini setan selalu merusak ruh kita. La atiyannahum min baini aidihim. Aku akan dari datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an sama'ilihim dari kiri. Makanya setan datang dari empat arah. La atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim. Ruh akan senantiasa dia ganggu. Saat di rahim dia ganggu. Tapi ibunya selalu baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma syai'un fil ardi wala fis sama'a. A'udzu bikalimatillahit tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli 'ain lamma. Al-Fatihah. kul huwallah tiga kali kul ambil falak sekali kul ambil binas satu kali kul huwallah awal al-baqarah sampai walaikumul muflihun ayat kursi ujung al-baqarah tiga ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard habis setelah itu dia baca dia tiupkan ke telapak tangan dia usapkan ke wajah ke kepala dia tiupkan ke air dia bacakan ayat-ayat itu ditiupkan ke air selesai itu diminum bismillahirrahmanirrahim itu untuk apa semua supaya jangan sampai diganggu sama setan dibaca kuat karena setan takut kalau suara yang kuat makanya azan itu kuat Allahu Akbar Allahu Akbar Kenapa kalau azan berkumandang suara anjing melolong? Oh, karena anjing-anjing melihat setan pada kabur. Jadi anjing bisa ngeliat setan Pak Bisa. Saya pengen ngeliat setan. Ah, ganti pakai mata anjing. Oleh sebab itu kita nggak perlu ngelihat setan. Kalau ada orang yang bisa ngelihat setan, Ustaz, saya tadi malam ngelihat gondorwo di rumah saya. Kamu sudah matanya dimasuki setan, mata kamu mesti dirukyah? Tapi yang bisa ngelihat setan, matanya sudah dimasuki setan karena hanya sesama setan bisa melihat setan. Kecuali ada orang-orang soleh yang dia melihat itu karena mukjizat Nabi, mukjizat. Adapun kepada wali-wali Allah itu adalah karomah yang diberikan Allah. Tapi mereka nggak pernah ngaku-ngaku. Ini baru sholat dua hari udah bisa ngeliat setan di belakang. Tadi malam saya pulang pengajian posat berat sekali. Saya lihat ke belakang ada sundel bolong numpang dua. Emang dia nggak ada kerja lain mau numpang. Oleh sebab itu jangan hiraukan yang model-model begini. Kita hanya disuruh jaga, jaga, jaga. Jangan sampai setan mengganggu. Setan, jin, iblis, gundurwo sundul bolong, suster ngesot, jin dan jun. Ini sebetulnya mana Pak Ustadz? Makhluk cuma ada dua. Wama khalaqatul jinna wal insa. Cuman ada dua. Makhluk yang nampak namanya ins. Makhluk yang nggak nampak, nggak kelihatan namanya jin. Jin ini terbagi dua. Jin yang baik namanya jin muslim. Jin yang jahat namanya jin kafir. Jin yang muslim itu apa kata dia? Inna buka surat Al-Jin juz 29. Inna minnal muslimun. Kami ada yang jin muslim wa minnal qasitun. Kami ada yang jin kafir Jin yang muslim itu apa kerjanya? Taharrau rasada, selalu mencari jalan yang benar, ngaji. Jin muslim itu ngaji juga. Makanya dalam Quran ada cerita jin dengar bacaan Nabi Muhammad baca Quran. Nabi sedang baca. Ul, katakan ya Muhammad, minal jin. Ada beberapa jin mendengar engkau baca Quran. Apa kata mereka? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami kata jin mendengar bacaan Quran Muhammad itu ajaba, ajib, amazing. Kami dengarkan bacaan Quran Muhammad itu ajib, menakjubkan. Makanya kalau ada kori baca Quran, ada jamaah yang tidur itu lebih parah daripada jin. Jin aja dengarkan baca Quran menakjubkan dia bilang buka surat Al-Jin. Tapi ada jin itu jin kafir. Yang jin kafir itu apa kerjanya? kanu li jahannam hataba mereka akan menjadi bahan bakarnya kayu bakarnya api neraka jin yang baik muslim jin yang nggak baik kafir Ustaz nunjuknya jangan ke depan lah oke ke belakang jin yang baik muslim jin yang nggak baik kafir jin yang kafir inilah disebut dengan syaiton induknya iblis komunitasnya jin yang baik muslim, yang nggak baik kafir. Yang nggak baik ini kafir. Nama lainnya setan, induknya iblis. Iblis itu GM-nya lah. Adapun yang lain ini anak-anak buahnya semua. Apakah manusia itu juga bisa disebut setan? Ya. Kenapa? Karena dalam Quran dikatakan bahwa syayatinal insi wal jin ada setan-setan yang terdiri dari manusia dan jin. Uh, kalau begitu auzubillah minasyaiton itu bukan cuma untuk jin, bukan. Terus untuk ente juga. Kalau ada nanti kawan yang selalu menggoda-goda, baca dia auzubillah minasyaitonirrajim. Ente mau ngusir setan ya? Enggak ngusir ente. Kalau yang menggoda kita itu adalah jin, insya Allah kita baca ayat kursi dia kabur. Tapi kalau yang menggoda kita ini dari kalangan ins, kita baca ayat kursi, dia lebih hafal dari kita. Maka dalam Islam diajarkan, jaga ruh ini jangan sampai mati. Masih berdetak jantung, ruh masih ada di dalam. Sampai kapan ini? Sampai akhirnya janjimu sudah habis Abdul Somad, maka ruh itu pun keluar. Dari mana dia? Berawal dari ujung kaki. Minal asfal. Asfal artinya bawah, bukan aspal minal asfal dari bawah mengalir dia naik ke atas mengalir dia naik ke atas lalu kemudian dia pun keluar dari atas lalu kemudian mata melihat makanya orang yang mati meninggal itu matanya melotot melihat apa yang dia lihat ruhnya keluar orang yang meninggal dunia salah satu ciri usnul khotimah irqul jabin keluar keringat dari jabin kalau ini namanya jabahah, kening. Kalau ini namanya jabin, yang di atas jabin. Kalau gabin roti. Ini jabin namanya. Salah satu ciri husnul Khatimah irkul jabin, berkeringat bagian atas alisnya. Kenapa berkeringat? Saya lama baca hadis nih. Kenapa berkeringat? Ternyata sebelum dia meninggal, malaikat mengepakkan sayapnya Dikepak sayap malaikat itu matanya melihat Hai Abdul Somad Inilah tempatmu di surga Blok C nomor 15 Pada saat si hamba itu melihat tempatnya Dia malu kepada Allah Sholatku nggak seberapa Puasa sunatku nggak seberapa Ilmuku nggak seberapa Amalku nggak banyak Tapi kenapa aku masuk dalam surga Malu dia Respon orang yang malu Biasanya perempuan tersipu malu Biasanya laki-laki merasa malu. Kalau dia dipermalukan, merah telinganya, naik darahnya, atau bisa jadi keringat dingin. Tapi mayat yang akan meninggal dunia, jasad yang akan ditinggalkan ruh, ungkapan malunya berkeringat atas keningnya. Tapi jangan yang keringat rekayasa. Nanti mentang-mentang Ustaz ceramah, tanda husnul khotimah, ada keringat di atas. Pas tetangga sedang nggak ada, semprot. Biar disangka orang Ustaz mati husnul khotimah. Kan itu maksudnya. Nggak perlu kita pencitraan-pencitraan. Ini nanti sampai mati pun pencitraan. Dipoto. Alhamdulillah ada keringatnya. Sampai melebar ke wajah lagi. Kan itu maksudnya. Artinya ruh itu keluar. Orang beriman ruhnya keluar seperti embun yang menetes dari ujung daun. Ini daun pada saat tengah malam embun turun awan ke bawah lalu kemudian berkumpul dari sisi-sisi daun menetes di ujung daun embun menetes ke bawah daun tidak ada yang ranting patah daun tidak bergoncang begitulah keluarnya tapi bagi orang yang berdosa seperti duri ditarik dari kain dari kulit yang basah masuk duri ke dalam kulit ditarik ketika ditarik dia mata kail yang ada dua mata kail atau anak panah yang masuk ke kulit lalu ditarik dengan kuat sampai dagingnya terikut begitulah rasanya kematian ada yang mengatakan kematian itu seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali ada yang mengatakan kematian itu seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Ada yang mengatakan kematian seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Semua menceritakan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya selalu kita berdoa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami ya Allah saat sekaratul maut karena kami tak tanggung takutnya untuk merasakan itu semua. Tapi kita tak perlu terlampau takut. Jangan gara-gara pengajian ini terlampau takut, pulang bawaannya takut aja. Nanti masuk kantor enggak? Enggak takut matilah. Mati nggak perlu takut karena mati itu adalah resiko hidup. Berani hidup, berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati aja. Nah, ini resiko. Life is take risk. Hidup adalah berani mengambil resiko. Dan filosof-filosof barat itu hampir tidak pernah cerita mati. Sokrates, Aristoteles, Demokritos, Thales, filosof-filosof barat mereka hampir semuanya kalau sudah cerita mati takut. Tapi Islam justru cerita tentang mati. Kenapa? Mati adalah semangat kehidupan. Kenapa kita beramal soleh, persiapan untuk mati. Makanya saya tidak ingin, awalnya saya ragu untuk menyampaikan tema ini. Ruh ketika berpisah dengan jasad Berarti mati Saya tidak ingin selesai pengajian umat Islam di Bandung bawaannya mau mati aja semua Gimana bisnis kita ke depan bu? Udahlah nggak usah diurus saya mau mati aja adik-adik mahasiswa nanti selesai S1 mau ngambil master di mana mau ngambil S3 di mana gak ada gunanya S2 S3 pausat mau mati aja nih orang Islam disuruh berbuatlah selesai sholat keluar dari masjid wa kulik malu berbuatlah fasayarullahu amalakum Allah yang akan menilai perbuatanmu wa rasuluhu Rasulullah yang akan menilai perbuatanmu wal mu'minun orang-orang beriman yang akan melihat hasil dari perbuatanmu oleh sebab itu jangan pernah berhenti berbuat walaupun engkau sudah mau mati sudah ada tanda-tanda kematian sudah terasa tanda-tanda kematian maka di tanganmu masih ada bibit korma idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah kamu sudah mau mati wa fi yadihi fasilah di tanganmu ada bibit korma falyaghrisha tanamkan gali tanah tanamkan bibit korma padahal sudah mau mati untuk apa nanam bibit korma sudah mau mati korma itu akan tumbuh bertunas berbatang berbuah dan dia akan bernaung ada orang bernaung di bawah pohonnya karena kepanasan dan ketika dia berbuah ada orang akan memakan buahnya Allah mabarik lana fi ma razaqtana wa di saat itu engkau akan mendapatkan pahala. Jangan pernah berpikir saya dapat apa. Yang penting engkau berbuat, nanti pahalanya Allah yang ngurus. Banyak orang sekarang berbuat, gimana kalau kita bangun masjid ini? Gimana kalau kita buat pengajian? Nanti saya dapat apa? Nanti saya akan mati. Memang kita akan mati, tapi ada setelah itu akan menjadi amal jariah. Lalu ruh tadi pun keluar. Ketika dia keluar, ruh yang baik disambut oleh malaikat dengan kain kafan yang terbuat dari cahaya. Kalau mau mencari tentang perjalanan roh ini, buka kitab Musnad Ahmad bin Ambal. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Ambal. Dalam kitabnya Al-Musnad, disambut malaikat dengan meletakkan kain kapan dari cahaya. Lalu roh itu pun ada, dibawalah ke pintu langit. Begitu dibawa, seperti Isra' Mi'raj. Assalamualaikum, kata malaikat pembawa. Untuk membawa, maka malaikat yang menjaga pintu langit kami sudah lama menunggu orang ini karena kami merindukannya. Tiap malam dia bermunajat, kami melihat dari langit. Tiap malam dia sholat tahajud, buku catatan amalnya selalu dibawa, kami melihat namanya. Inilah orang-orang yang masyhur fis sama walam yakun ma'rufan fil ardi. Malaikat mengenalnya, tapi YouTube tidak mengenalnya. Berapa banyak orang yang masyhur di televisi, masyhur di Google, masyhur di meme, masyhur di macam-macam, tapi malaikat tidak ada satupun mengenalnya. Dia masyhurnya di mana? Di FB. Semuanya ada di FB. Salatnya pun di FB. Sampai-sampai Allahu Akbar. Bahwa mengingatkan orang sudah masuk waktu sholat bagus Tapi menceritakan semua amal ibadah rusak Nauzubillah. Tapi ada makhluk Allah ini Dibawa ke langit Dibawa ruhnya Lalu ruhnya itu kemana? ensiklopedia roh yang paling lengkap kitab tentang roh ada dua referensi yang pertama Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah murid Imam Ibnu Taimiyah judul kitabnya roh sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia R-O-H roh kitab yang kedua ditulis oleh Imam Al-Qurtubi nama kitabnya Tazkirah beli buku ini dua Alhamdulillah Pak Ustadz dua-duanya sudah saya beli roh ada tazkirah ada ada di rumah, ada Pak Ustaz. Sudah dibaca, masih sampul plastik. Ini bagus kitabnya. Untuk apa? Kitab roh yang paling sempurna. Adapun yang lain-lain saya khawatir ada hadis palsu. Adapun kitab roh Ibnu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kita tahu semua Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah orang paling selektif tentang masalah hadis. Lalu kemudian roh itu pun dibawa ke tempat yang bernama Illiyin. Yang baik-baik tempatnya Illiyin yang jahat-jahat tempatnya sijin adapun roh yang jahat ditarik dia dengan paksa lalu kemudian dibawa ke tempat sijin dengan berbagai macam bentuk siksa saya nggak percaya dengan hadis nih Pak Ustaz siksa kok sudah ada kenapa siksa sudah ada padahal dia belum dihisap saya ditanya oleh mahasiswa di kampus Ustaz Somad ya Azab kubur itu ada?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 Dia nanya pakai akal, saya nggak mau jawab pakai hadis. Nanya pakai akal, saya jawab pakai akal. Ada maling masuk penjara. Lalu kemudian ditempeleng, ditusuk pakai puntung rokok, ditendang, dipukul. Dia sudah diadili apa belum? Belum. Lalu itu untuk apa? Itu bonusnya. Itu DP-nya. Nanti setelah hisap dia akan dapat cash-nya lagi. Allah nggak adil Pak Ustaz. Kenapa nggak adil? Ada orang meninggal hari ini. Terus hari kiamat seribu tahun lagi berarti dia diazab di kubur berapa lama? seribu tahun lalu ada orang yang mahal meninggal hari ini meninggal hari ini satu jam setelah dia meninggal kiamat berarti dia enggak dapat azab andai dia ditetapkan Allah bahwa dia diazab seribu tahun maka yang sudah meninggal seribu tahun dia sudah kena azab potongan masa tahanan Sedangkan yang belum, maka dia akan dapat beratnya. Seribu tahun di sini nggak sama dengan seribu tahun di akhirat. Satu enam puluh tiga tahun di sini hanya satu jam setengah di akhirat. Oleh sebab itu dia dapat ini. Kenapa? Keadilan Allah jangan dipakai pakai akal-akal. Tapi kalau ada orang yang meragukannya pakai akal, kita jawab pakai akal. Semuanya masuk akal. Bagi yang tidak mengatakan masuk akal, dia perlu ceknya. Eh, akalnya masih ada atau sudah hilang. Coba klik kanan cek properties, jangan-jangan sudah empty. Afala ta'qilun? Kenapa engkau tidak berakal? Afala tatafakkarun? Kenapa engkau tidak berpikir? Afala tatadzakkarun? Berapa lama dia? Tapi katanya ruh itu bisa masuk ke kubur. Ruh tempatnya dua. Yang pertama, yang baik illiyin yang jahat si jin tapi ada saat-saat tertentu Allah meniupkan ruh masuk ke dalam jasad untuk menerima azab ataupun menerima nikmat tapi tidak semua jangan gara-gara ceramah ini besok ada orang yang mati lalu adik-adik masukkan kamera CCTV ke balik pasang penyadap ah karena ada saatnya Allah kirimkan tapi tidak semua Orang mati di sungai Amazon. Matinya kenapa? Dimakan seribu ikan piranha. Nggak ada jasadnya. Nggak dikapani, nggak dimandikan. Bagaimana ruhnya mau masuk ke dalam? Maka dia diazab di alam illiyin. Makanya dia disebut alam kubur. Kenapa disebut kubur? Karena tempatnya kubur dalam tanah. Tapi tidak semua orang masuk kubur. Dia disebut dengan alam lain. Yang disebut dengan barzah. Bainahuma barzah la yabghiyan. Ini air laut, air sungai, air sungai, air laut. Air laut tidak akan masuk ke sungai. Kalau masuk air laut ke dalam sungai, maka kita tidak akan bisa minum. Kenapa? Asin semuanya. Maka di antara air laut dan air sungai ada namanya barzah. Dia tidak disebut dunia karena dia sudah mati. Dia tidak disebut akhirat karena dunia belum kiamat pembatas antara dunia dan akhirat disebut dengan bar barzah. Sudah kembali ke alam barzah, tapi belum akhirat. Yang ada kuburnya alam kubur, yang tak ada kuburnya dia sedang berada di alam barzah. Lalu kemudian berapa lama dia berada di waiting room ini? Sampai hari kiamat tiba. Idza sama umfatarat fatarat langit terbelah Wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet bertabrakan. Wa idzal bi'aru fujirat, air laut naik ke darat. Waktu di Aceh air laut naik ke darat, itu namanya tsunami. Itu yang perempuan, yang laki-laki Sumanto. Ketika naik air laut ke darat, hancur semuanya watakunul jibalu kal ihnil gunung-gunung, bukit-bukit seperti bulu kambing yang ditiup angin. Lalu kerak bumi ini bergoncang, bergelombang. Wataran nasa sukara. Kau lihat mereka seperti mabuk. Wa mahum bisukara. Mereka bukan mabuk. Walakin azab Allah syadid. Tapi azab Allah amat sangat dahsyat saat itu. Nanti, sementara hari kiamat tiba. Sementara di alam barzah. Maka kita pun mengucapkan salam kepada dia. Bapak Ibu, adik-adik pergi datang ke Riau, mungkin ada momen, mungkin ada acara, lalu ingat Ustadz Somad. Di mana makam Ustadz Somad? Disinilah makamnya. Lalu kalian pun lewat mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Allah diar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum la'ikun Alhamdulillah mustaqdimin wal mustakhirin. Nas'alullah lana walakumul afiyah. Panjang betul Pak Ustaz. Memang itu hadisnya. Nabi pesan kepada Aisyah, Aisyah, kalau engkau lewat di makam Baqi, maka engkau baca doa ini. Tapi teman saya bacanya pendek aja Pak Ustaz. Apa dia baca? Assalamualaikum eh, ahlal kubur. Itu doa winzip namanya. Dia press. <laughs> Tapi masih syukur dia mau baca. Ada yang nggak baca sama sekali. Makanya salam itu dibagi tiga. Salam yang pertama, salam yang wajib dijawab. Salam yang kedua, salam yang haram dijawab. Salam yang ketiga, kita tidak ingin mendengar jawabannya. Salam yang pertama, salam yang wajib dijawab. Salam saya waktu pertama tadi. Assalamualaikum. Salam yang kedua, salam yang haram dijawab. Gak boleh dijawab. Siapa itu? Salam imam tadi waktu sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan dijawab. Waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga, kita tidak ingin mendengar jawabannya. Nanti malam saya pulang, ini mohon izin jam 2.30 kami langsung ke Jakarta airport pesawat jam 8 sampai baru jam 10 lewat ke pemakaman Assalamualaikum ya alal kubur saya nggak ingin mendengar jawabannya karena kalau sempat dia menjawab Waalaikumsalam artinya apa hubungan kita tidak putus walaupun jasad ini sudah dimakan cacing tanah yang disombongkan ini apa apa yang disombongkan Hai manusia engkau keluar dari lubang najis dua kali sombongnya minta ampun mantan sperma sombongnya minta ampun yang dilihatnya apa warna tanah retak-retak seperti tanah dicium bau tanah itu karena ada parfum kalau nggak ada parfum bau hantu yang disombongkan ini apa maka ketika ruh berpisah dengan jasad engkau tidak lagi manusia yang terhormat dulu engkau dimuliakan dulu engkau disanjung tapi setelah itu habis yang akan kau bawa adalah kalau pernah engkau mengusap kepala anak yatim kalau pernah engkau bebaskan satu meter tanah untuk masjid kalau pernah engkau masak bubur dua piring yang satu kau antar ke masjid untuk adik-adik yang tinggal di masjid kau antarkan ke rumah pakir miskin anak yatim pas gajian uang banyak datang ke panti asuhan pak berapa anak panti asuhan di sini ada 200 orang, keluarkan. Semuanya, enggak 20 aja. Saya mau bawa nasi kotak ini, 20 bapak, 20 adik, 20, saya 20. Insya Allah bekerja sama. Kita adalah satu lidi, lidi, lidi. Akan menjadi satu batang sapu lidi yang besar. Bisa menyelamatkan ini semua. Alaikum bil jamaah. Sampai akhirnya kita pun mati di dalam tanah. Sampai masanya dibangkitkan lagi. Ketika bangkit itu lihat kanan. Malaikat lihat kiri malaikat lihat depan malaikat lihat belakang malaikat atas malaikat kenapa aku bangkit bersama malaikat al-mahiru bil quran orang yang mahir baca quran ma'asafaratil kiramil bararah dia akan bersama dengan para malaikat mudah-mudahan anak-anak kita hafiz quran Ibu yang punya anak masukkan SDIT, SMPIT, SMAIT. Kalau dia mahir baca Quran, hafal Quran, mengamalkan Quran, mengajarkan Quran, ibu bapaknya dapat syafaat. Lalu kemudian ketika bangkit, anak-anaknya bersama malaikat. Tapi ada juga orang yang ketika bangkit dari kubur, tengok sebelah kanan, Ahok. Kenapa aku bisa bangkit bersama mereka? Karena ente dulu sama dengan mereka. Man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut-ikutan tradisi suatu kaum, fa huwa minhum, maka dia bagian dari kaum itu. Apa kata periwayat? Bukan hadisnya, periwayatnya. Wa usyira yaumal qiyamati ma'ahum akan dibangkitkan bersama mereka nanti di akhirat. Nauzubillah. Itu nasib roh. Lalu kemudian apa bisa Abdul Somad yang dimakan cacing tanah ini hidup lagi? Bisa. Datang Asy bin Wa'il membawa tulang kering Tulang yang sudah hancur kering kerontang, tidak ada lagi warna darah, kulit, bulu, lemak, daging, sumsum, -sum, kuku, nggak ada. Hai Muhammad, yang bawa ini namanya Asy bin Wa'il. Apakah sanggup Tuhanmu menghidupkan ini? Nabi Muhammad diam. Datang Jibril membawakan jawaban. Qul katakan kepada Asy bin Wa'il dan siapa saja yang tak percaya bahwa kamu akan hidup lagi, Qul ansha'aha awwala marrah. Katakanlah yang akan menghidupkan tulang itu adalah Dia yang pertama kali menghidupkan. Kalau menghidupkan yang tidak ada menjadi ada, Dia mampu. Apalagi yang pernah ada, Dia buat menjadi tidak ada, Dia kembalikan menjadi ada. Tentu itu mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Makanya baca Yasin. Kapan baca Yasin? Tiap malam. Untuk ingat apa? Perjalanan ruh setelah mati. Al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut yang selama ini pandai bicara, membela, bersilat lidah. Banyak orang kita nggak pandai silat, tapi silat lidah pandai. Mulut akan dikunci tangan akan bicara, kaki akan bersaksi. Di saat itu tidak ada yang bisa menolong. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Saudara kandung akan lari. Wa ummihi, ibu kandung akan lari. Wa abi, ayah kandung akan lari. Wa sahibatihi wa bani, istri akan lari dari suami, suami akan lari dari istri. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nun yughni. Setiap kamu akan sibuk dengan urusan masing-masing. Yauma la yanfa'u malun, tak ada guna harta yang hari ini punya mobil mewah, rumah besar, emas, tidak ada guna harta, wala banun, anak-anak. Hari ini kalau ketemu, Ustadz anaknya berapa? Bolak-balik jamaah nanya saya, Ustadz anaknya berapa? Belum pernah jamaah nanya, Ustadz istrinya berapa? Nanya harta, nanya harta, nanya anak. Tapi sampai masanya, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tapi kita bangga. Kenapa? Karena setiap kita yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, masa Allah masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka dia masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Lalu sahabat datang, "Ya Rasulullah, ya Jadi setiap orang yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga, masuk surga. Bagaimana kalau dia berzina, mencuri? Wa in zana, wa in sarab. Walaupun berzina, walaupun mencuri, tetap masuk surga. Oh, enak ya orang Islam Pak Ustaz. Berzina, mencuri, berzina, mencuri, berzina, mencuri masuk surga. Masuk. Cuman masalahnya masuknya kapan? Transit dulu. Sedangkan kita maunya masuk lang langsung وسيق الذين آمنوا وسيق الذين اتقوا coba tengok ayatnya Allah mengirim orang-orang yang bertakwa ilal jannati zumara masuk ke dalam surga lalu sampai di dalam surga di pintunya apa kata malaikat salamun alaikum keselamatan untuk kamu tibtum kalian sudah buat baik fadkhuluha khalidin. Masuklah kalian ke dalam surga selama-lamanya. Sedangkan saudara-saudara kita yang transit tadi apa boleh buat? Dia akan masuk, dicuci dulu, diobok-obok dulu. Setelah itulah baru dia masuk. Makanya setiap kali kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab wa qina azaban nar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, minan nar. Saking takutnya masuk neraka, diletakkan batu kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepala. Jamaah nanya, berapa, berapa derajat Celcius Pak Meledak derajat Celciusnya. Ente mau nanya derajat Celcius Fahrenheit lagi. Diletakkan di tapak kaki, mendidih otak di kepala, seringan-ringannya azab. Makanya kita minta selalu selamatkan, jangan aniaya orang, jangan makan Ah, gaji tukang cucimu, jangan tunda gaji sekuritimu. Memangnya kau, kau bisa selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita maunya mati dalam keadaan plong pada saat ruh berpisah dengan jasad, di saat ruh kembali bertemu dengan jasad, kita masuk ke dalam surga Allah. Tapi begitu orang beriman ini mau masuk ke dalam surga, dia lihat sekeliling, Ya Allah, aku bukan menolak permintaan, aku bukan menolak perintahmu ya Allah, aku tidak mau durhaka ya Allah, tapi saudaraku yang dulu sama dengan aku, yang sama-sama ngaji, kok sekarang nggak ada? Orang beriman tetap ingat saudaranya walaupun di pintu surga. Sebaliknya kawan yang katanya seiman, jangankan di pintu surga, di pintu pesawat pun lupa dengan kita. Orang beriman sampai di pintu surga dia masih tetap ingat ya Allah temanku dulu yang sama-sama puasa dengan aku yang sama-sama sholat dengan aku kenapa dia tidak ada sekarang ternyata dia di dalam neraka saat itulah buka kitab Sahih Al Bukhari Sahih Muslim kita sudah kaji ini dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi martafaqa alaihi syaikhan ada dalam Sahih Bukhari ada dalam Sahih Muslim disatukan oleh Imam Fuad Abdul Baqi dalam kitab Al-Lu'lu' wal-Marjan fi mattafaqa 'alaihi syaihan maka di sana dikatakan orang beriman memberikan syafaat kepada saudaranya Allah perintahkan engkau mau masuk ke dalam surga bersama saudaramu ya ya Allah cari dia ke dalam neraka maka Allah berikan dia semacam alat sehingga dia tidak tersentuh api neraka dia cari temannya sahabatnya di dalam dan ketika ketemu maka dia membawa sahabat itu masuk ke dalam surga itulah makna ayat al akhilla orang-orang yang berkawan bersahabat bertetangga ba'duhum li ba'din adu pada hari itu bermusuhan berkelahi kenapa ente ngajak saya minum kamput kenapa ente ngajak saya pesta narkoba kenapa ngajak saya dugem tapi hari itu illal muttaqun orang bertakwa mereka saling menyelamatkan maka itulah orang yang mendapatkan undangan Allah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah wahai jiwa yang tenang irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah kembalilah engkau kepada Allah dalam keadaan Allah ridha dan engkau pun ridha kepada Allah fadkhuli fi ibadi masuklah bersama golongan hamba-hambaku wadkhuli jannati masuklah ke dalam surgaku Mudah-mudahan kita termasuk yang dalam golongan itu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pas 70 menit. Nama pengajiannya Kultum, kuliah 70 menit. Pukul 2.30. Terima kasih perhatian Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian.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 Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi